Pada kesempatan yang mulia ini marilah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal yang telah memudahkan kita semuanya untuk menunaikan ibadah di salah satu rumah Allah Azza wa Jal. Semoga kita semuanya mendapatkan keberkahan dan majelis kita ini menjadi majelis yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahiman rahimakumullah. Setiap kita sudah seharusnya untuk bertanya bekal apa yang seharusnya kita bawa dalam kehidupan kita ini. Bekal yang seharusnya kita persiapkan. Dalam perjalanan kehidupan dunia, ketika kita safar dari suatu kota ke kota yang lain, mestinya kita akan berpikir bekal apa yang akan kita bawa. Terlebih perjalanan yang sedang kita lakukan adalah perjalanan yang sangat panjang di dunia dan juga di akhirat. Maka wajib bagi kita untuk mengetahui bekal yang harus kita bawa untuk menghadap Allah Azza wa Jal. Setiap orang harus tahu apakah dia orang yang sehat atau orang yang sakit. Orang yang kaya atau orang yang miskin. Orang yang memiliki kedudukan atau orang yang tidak memiliki derajat sosial di tengah masyarakatnya. Semua harus memiliki bekal ini dan harus tahu bekal untuk menghadap Allah Azza wa Jalla. Maka ketahuilah ma'asyiral muslimin, jamaah yang saya muliakan. Bekal yang seharusnya dibawa oleh seorang hamba agar dia mendapatkan kebaikan dan keselamatan di dunia dan di akhirat adalah membawa kalimat la ilaha illallah ketika berjumpa dengan Allah azza wajalla. Berjumpa dengan Allah dalam keadaan diterima ucapan la ilaha illallah yang kita ucapkan ini. Pernah suatu saat sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam, "Ya Rasulullah, man as'adun nas bi syafa'atika yaumal qiyamah?" Wahai Rasulullah, siapa orang yang paling beruntung mendapatkan syafaat engkau nanti pada hari kiamat? Pertanyaan yang sangat agung Seorang sahabat bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, siapa orang yang paling berbahagia mendapatkan syafaatmu ya Rasulullah?" Kita semua berharap mendapatkan syafaat Nabi alaihi salatu wassalam. Tetapi apa syaratnya agar kita mendapatkan syafaat Rasul? Yang Rasul pun tidak bisa memberikan syafaat kecuali dengan izin Allah. Maka Nabi menjawab, "As'adun nas bi syafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah mukhlishan min qalbihi. Orang yang paling berbahagia mendapatkan syafaatku nanti pada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dalam hatinya tidak mencampuri dengan syirik, tidak mencampuri dengan ria, tidak mencampuri dengan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Lisan mengucapkan la ilaha illallah hati meyakini makna la ilaha illallah. La ilaha illallah maknanya adalah tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak diibadai kecuali Allah saja. Kemudian kita buktikan dengan amalan. Semua ibadah untuk Allah, berdoa untuk Allah, menyembelih untuk Allah, bertawakal kepada Allah, berharap hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Siapapun kita, Orang yang kaya, orang yang miskin, orang yang sakit, orang yang sehat. Berdoa hanya untuk Allah, menyembelih hanya untuk Allah. Wajib mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dalam hadis yang lain, dalam hadis Qudsi yang menunjukkan kebahagiaan orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan tidak mensekutukan Allah, tidak melakukan syirik, kata Anas bin Malik meriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wassalam, qala Allahu jalla wa ala Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Ya bena Adam, wahai anak Adam, lau ataitani bi qurabil ardi khataya, thumma laqitani la tusyriku bi syai'a, la ataituka bi qurabiha maghfiratan." Wahai anak Adam, kalau kalian berjumpa dengan aku dalam keadaan membawa dosa sepenuh bumi, dan ketika kamu berjumpa dengan aku tidak melakukan syirik mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan tidak dicampur dengan syirik ibadahnya semuanya untuk Allah la ataituka biqurabiha maghfiratan niscaya aku akan memberikan ampunan kepadamu sepenuh bumi juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah oleh karena itu disyariatkan ketika ada seorang yang akan meninggal dunia disyariatkan untuk ditalkin mengucapkan kalimat la ilaha illallah karena Nabi mengatakan man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang ucapan terakhir dari hayatnya adalah kalimat la ilaha illallah dakhala jannah. Dia akan masuk surga. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Betapa pentingnya untuk kita berjuang untuk mengerti makna la ilaha illallah. Mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan lesan kita Hati kita juga meyakininya bahwasanya betul-betul hanya Allah saja yang berhak untuk diibadahi. Kemudian setelah itu kita buktikan dengan amalan. Semuanya untuk Allah. Inna solati, solatku semuanya. Wa nusuki, sembelihanku, ibadahku. Wa mahyaya, hidupku. Wa mamati dan matiku. Lillahi rabbil alamin. Hanya untuk Allah rabbul alamin. Dan yang terakhir ma'asyiral muslimin. Rahimani wa rahimakumullah kesusahan-kesusahan yang kita hadapi di dunia juga akan diselesaikan, akan dimudahkan oleh Allah dengan kalimat la ilaha illallah.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 Maka Allah pun menyelamatkan Nabi Yunus dikeluarkan dari perut ikan. Dan Nabi Ali salatu wasallam bersabda, siapapun di antara umatku dalam kesempitan kemudian membaca doanya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minal zalimin, niscaya akan Allah beri jalan keluar. Dalam kehidupan kita tidak pernah lepas dari ujian. Ada yang diuji dengan sakit, ada yang diuji dengan kefakiran, ada yang diuji dengan berbagai macam kesempitan. Bacalah doa Nabi Yunus dan yakinilah apa yang terkandung di dalamnya. Bertawakallah kepada Allah, berdoalah kepada Allah. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minal zalimin. Niscaya akan datang pertolongan Allah Azza wa Jalla. Demikian ma'asyiral hadirin rahiman rahimakumullah apa yang bisa kita sampaikan mengingatkan bekal yang seharusnya kita bawa dalam kehidupan kita di dunia ini. Semoga yang sedikit ini berfaedah dan bermanfaat. Wassallallahu ala abdika wa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.